Mitra bisnis, ekspor berbagai makanan olahan ke sejumlah negara selama September 2010 turun sekitar 23 persen. Sementara ekspor minuman turun 46 persen selama periode yang sama dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, kenapa produk makanan minuman kita terkesan susah masuk ke negara lain? Tidak seperti leluasannya produk mamin asing masuk ke Indonesia, baik ilegal maupun legal. Begini ya, perusahaan-perusahaan makanan minuman itu, di luar di mana-mana pun di dunia itu ada yang namanya aturannya ya, ada FDA-nya menjaga jangan sampai yang masuk barang-barang yang tidak sehat gitu ya. Dan ini saya pikir you nggak bisa cegah itu. Tinggal bagaimana you memperbaiki kualitas daripada barang-barang makanan dalam negeri you supaya you bisa ekspor. Ini kan sebenarnya sudah dilakukan misalnya oleh Indo apa Supermi kita kan sudah banyak ya ekspor ke luar negeri. Dia memanya apa uh, sesuai dengan apa yang diminta oleh luar negeri itu syarat-syaratnya mereka bisa penuhi. Misalnya kita punya kecap ABC, kita punya cabe ABC dan lain-lain itu kan sudah ada di supermarket-supermarket di luar negeri. Cuma belum secara besar-besaran. Nah di sini pemerintah bisa membantu industri-industri dalam negeri kita untuk memenuhi standar-standar yang berlaku di luar negeri. Kalau kita mesti suruh buka paksa ke luar negeri untuk mengubah standar mereka sesuai dengan standar kita, pasti nggak bisa. Jadi pemerintah kita harus mengupgrade industri-industri kita untuk memenuhi standar luar negeri itu. Mereka punya standar tersendiri, nggak bisa dipaksakan. Sebab makanan dan obat-obatan itu menurut saya sesuatu yang paling ini sekali luar negeri itu paling sensitif. Jadi kita harus sesuaikan dengan maunya mereka kalau kita mau berdagang di negara itu menurut saya. Lalu bagaimana solusi terbaiknya Pak? Produk-produk dalam negeri kita itu yang kita harus upgrade. Jangan mereka suruh turunkan standarnya itu nggak mungkin terjadi. Tapi kita menaikkan standar kita bisa karena banyak industri kita sudah lakukan itu. Dan ini harus dibantu oleh pemerintah kita. Disambil membuka pintu juga luar negeri itu misalnya ke pasar China dan lain-lain. So, banyak mereka juga melakukan non-tarif barrier. Nah, itu bisa kita minta untuk diperbaiki dan pemerintah bisa ikut intervensi. Tapi kalau selama itu peraturan negara itu di dalam standar makanan dan minuman dan lain-lain itu, saya pikir susah sekali. Cuma kalau dia melakukan sesuatu perdagangan yang tidak fair melalui non tarif barrier, ah, itu bisa pemerintah kita membantu kita. Kalau enggak, sebagian besar pemerintah harus bantu industri dalam negerinya untuk menaikkan kualitasnya. Itu aja. Demikian Sofian Wanandi, saya Wina Santoso.